TKB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur ah. Ah. Rupanya benar, Kakang. Lihatlah, di ujung sana itu ada sebuah umbul-umbul pertanda kekuasaan Galuh yang akan dipasang. Hmm. Ah, nah, itu Kakang. Umbul-umbul itu sedang didirikan. Iya. Jika begitu, kita telah sampai di wilayah Galuh. Sebaiknya kita segera saja meneruskan perjalanan. Benar. Aku khawatir Sang Prabu akan menjadi murka denganmu, Adi Dampuau. Aku kira tidak. Sang Prabu cukup bijaksana. Tapi walaupun demikian, kita tidak boleh membuat gelisah karena keterlambatanmu, Kakang Awu. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-10 dengan judul Geger Bumi Galuh. Naskah disusun oleh Tizar Sponsen, ide cerita Cece Suhyar, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang keempat ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Chris Urspon sebagai Raden Sakapal Waguna, Rusli sebagai Raden Setakeling, Bambang Jeger sebagai Dampu Awuk, Mogan sebagai Kipandu Panjana, Hari Akik sebagai Prabu Sana, Rini Marjan sebagai Nimas Kayuwangi, Ana Rusli sebagai Diani Sampit, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Anting Wulan telah kembali berkumpul dengan ketiga kakaknya, Dan kini mereka berada dalam perjalanannya menuju ibu kota Galuh untuk menemani Dampu Awuk merayakan hari bahagianya menikah dengan putri Nimas Kayuwangi. Keempat bersaudara Ning Sewu itu terus memacu kudanya tiada henti menuju Galuh. Mereka hanya beristirahat beberapa saat, sekedar untuk melepaskan lelah dan sekaligus menghapus dahaga dan rasa lapar. Setelah dua malam berkuda, mereka tiba di sebuah desa yang cukup ramai. Kita berhenti sebentar di sini. Hop, hop, hop. Iya, kita beristirahat di sini, Kakang. Hari masih cukup pagi. Panas mentari belum lagi menyengat. Hup! Ayolah turun. Rumput di sini tebal dan cukup bersih. Kita dapat membaringkan tubuh setelah berkuda sejak fajar tadi. Desa ini cukup ramai. Agaknya tengah mempersiapkan satu keramaian. Ya, kau benar Wulan. Lihatlah itu janur-janur kelapa menghiasi gerbang desa itu. Dan sekelompok orang yang di sana itu agaknya sedang mempersiapkan sebuah panggung yang cukup besar untuk hiburan. Iya, Hampir semua orang terlihat sibuk sekali. Nah, lihat itu. Dari belakang kita beberapa penduduk kelihatan habis mengambil bambu di pinggiran hutan sana. Hmm. Uh, kita tanyakan saja padanya, Kakang. Sampurasun, Kek. Ampes. Uh, ah, maaf, Kek. Bolehkah saya bertanya sedikit? Oh, boleh, boleh. <laughs> Tentu saja boleh. Apa itu, Nona? Uh, desa ini kelihatannya ramai sekali. Ada apa, Kakek? Oh, <laughs> kami para penduduk sedang mempersiapkan satu babacakan atau pesta begitu. Uh, babacakan? Iya, lihatlah. Bukankah ramai sekali? <laughs> Kami di sini membuat banyak hiburan eh, dan juga keramaian lain. Ada lomba macam-macam begitu. Ah, itu mereka di sana sedang mempersiapkan lomba amprut-amprutan. Lomba amprut-amprutan? <laughs> Iya. Apa itu, Kek? Oh, itu lomba berjalan jauh melalui daerah-daerah yang sangat sukar dilalui. Hutan yang bersemak, sungainya deras, dan juga bukit serata lembah. <laughs> Pokoknya mah rame di sini, Nak. Ah, anak ini siapa dan mau kemana atuh? Ah, saya Anteng Wulan, Kek. Oh, begitu. Dan itu adalah saudara-saudara saya. Kami sedang dalam perjalanan pengembara. Ulu, ulu. Kok kamu perempuan ikut aksruk-aksrukan seperti itu? Sudahlah tinggal saja beberapa hari di sini. Rame desa kakek maramenya. Terima kasih, Kek. Hmm? Kami harus segera keliling. Oh ya, tapi sebenarnya apa yang sedang dirayakan? Oh, ya ya ya. Pastilah Nona dan saudara-saudara Nona bukan dari sini, dari Galuh ya. Ya, kami sedang mempersiapkan hari bahagia dari Putri Agung Nimas Kayuwangi ah, begitu. Ah. Itu. Iya. <laughs> Kakang Dampu, <laughs> lucu sekali. Kau sendiri masih berada di sini. <laughs> Ayah naon, Nona. Ah. Kok ajrag-ajragan seperti begitu? Ah, ah, tidak, Kek, hmm, tidak. Hmm, hmm, Terima kasih atas keterangan Kakek. Ya. Ah, silakan jika Kakek mau melanjutkan kerja. Mm-mm. Ayolah, jika Nona mau mampir dan singgah di rumah, ya di rumah Nini begitu, sudah mempersiapkan hidangan yang enak. Ancemon, aduh enak itu ancemon. Kemarin saya banyak mencabut singkong. Ayo. Sudahlah, Kek. Terima kasih. Satu saat saya akan mencari kakek jika kembali ke desa ini. Hmm. Eh, siapakah nama kakek? Nama kakek, Neng? Iya. Iming. Hmm. <laughs> Semua orang di desa ini mah tahu siapa kakek Iming. Marina ya, saya pergi dulu. Ah. Ah. Rupanya benar, Kakang. Lihatlah, di ujung sana itu ada sebuah umbul-umbul pertanda kekuasaan galuh yang akan dipasang. Hmm. Ah, nah, itu Kakang umbul-umbul itu sedang didirikan. Ya, Jika begitu, kita telah sampai di wilayah Galuh. Sebaiknya kita segera saja meneruskan perjalanan. Benar. Aku khawatir Sang Prabu akan menjadi murka denganmu, Adi Dampuau. Aku kira tidak. Sang Prabu cukup bijaksana. Tapi walaupun demikian, kita tidak boleh membuat gelisah karena keterlambatanmu, Kakang Awu. Ayo. Hup, hup. Kita berhenti dulu di sini. Oh, oh. Ah. Ada apa Kak Adi dan Bu Awu? Kenapa kita berhenti di sini? Aku aku segan untuk masuk ke dalam istana itu pada saat seperti ini. Hey. Adi dan Bu Awu. Jadi maksudmu bagaimana? Kita memasuki kota raja dan menghadap Prabu Sana besok pagi. Tapi Adi Awu, kau sudah terlambat beberapa hari dari waktu yang kau janjikan. Mereka akan menjadi cemas jika kita masih juga menunda-nunda waktu. Eh, Kakang Seta benar, Kakang Awu. Sebaiknya lah kita menghadap Sang Prabu malam ini juga. Persiapan sudah menjadi semakin matang. Pastilah mereka menjadi cemas. Sang Prabu dan juga Nimas Kayuwangi. Entahlah, Adiwula. Tiba-tiba saja aku menjadi gemetar. Takut untuk bertemu dengan Sang Prabu. Percayalah padaku, Kakang. Sang Prabu adalah seorang raja besar yang sangat bijaksana. Aku cukup mengenal beliau. Ayolah, kita teruskan perjalanan kita dan menghadap beliau. Iya, baiklah. Kita teruskan perjalanan kita. Heya, heya, heya, heya, heya. heya. Tiba di muka gerbang, beberapa orang pengawal yang telah mengenalnya menyambutnya. Dan kemudian dengan bergegas, seorang pengawal gerbang kota raja memacu kudanya mendahului mereka untuk mengabarkan kedatangan orang yang telah lama ditunggu-tunggu. Karena itu setibanya di gerbang istana, seorang pengawal telah menunggunya dan kemudian membawanya menghadap sang Prabu di Balairung. Apakah sebenarnya yang terjadi denganmu di perjalanan anak mas Dampu Awu dan juga kau Anting Bulan? Mengapa tiba-tiba saja kau datang bersama-sama dengan Dampu Awu? Uh, uh, sembah sujud kami ucapkan pada Ayahanda Prabu. Hmm. Uh, sebelumnya, kami, uh, saya dan juga Kakang Dampu memohon maaf sebesar-besarnya atas keterlambatan kami tiba di istana ini. Iya, iya, semua itu terjadi karena ada sesuatu hal yang luar biasa yang menyangkut masalah saudara kami. oh, iya ya. Baiklah, aku mengerti. Kalian adalah seorang pendekar yang telah memiliki jiwa yang mapan. Yang mengerti arti dari tanggung jawab. Ah, karena itulah aku mencoba untuk memendam dan menekan rasa cemasku atas keterlambatan kalian. Terutama kau, Dampu Awu. Uh, iya, saya memang bersalah, Tuanku. Uh, eh, Ayahanda, tapi semua itu terjadi di luar kekuasaan Ananda. Ah, kau, kau sudah tiba, Kak Ulan? Kau adik kayu wangi. Eh, mari, duduklah. Uh, mengapa lama sekali kau pergi, Kakak Kak Ulan? kau bertanya padaku atau pada orang lain? Kukira pertanyaanmu bukanlah untukku. Hmm. hmm Kakang Dampu, Ayo, Ih. jawablah pertanyaan itu. Aku bertanya padamu, Kakak Ulan. Kau selalu saja menggodaku. Oh ya? Uh, uh, Oh ya, sebentar lagi adik kayu wangi. Ah, ampun Ayahanda, uh, Ananda belum sempat memperkenalkan kedua saudara hamba itu. <laughs> Iya, aku juga sudah memperhatikannya sejak tadi. Tapi semuanya menjadi kacau karena anak nakal itu. Ah, uh, memangnya kena apa Ayahanda? Apakah saya benar-benar mengganggu pertemuan ini? pertemuan ayahanda dengan kakak Wulan? Ah, saya kira tidak, adik Kayuwangi. Ah, itu adalah saudara-saudara hamba yang tertua. Uh, sembah sujud hamba aturkan pada Tuanku junjungan hamba. Nama hamba adalah Seta Keling. Hamba adalah juga murid dari Resi Wanayasa. Dan hamba adalah Saka Palwaguna. Murid kedua dari Yang Resi. Sembah sujud hamba haturkan. Dan semoga Tuanku dilimpahkan keselamatan serta panjang umur. <laughs> Ternyata Paman Wanayasa memiliki murid-murid yang hebat. Aku suka dengan kalian semua. Kalian adalah anak-anak muda yang mempunyai tata kerama yang baik, memiliki kepribadian yang tinggi, di samping kepandaian kalian dalam bertempur yang tak dapat dibuat main-main. Hmm. Tinggallah beberapa lama di sini. Temanilah saudara kalian yang akan merayakan hari bahagianya. Uh, memang demikianlah rencana hamba, Tuanku. Dan terima kasih atas semua kebaikan dan perkenan Tuhan. Uh, Ayahanda. Iya. Apakah saya boleh mengajak Kakak Wulan untuk berbincang-bincang di Taman Sari? <laughs> Kok ini bagaimana? Hmm? Bukankah mereka baru saja tiba? Hmm? Mereka tentu memerlukan istirahat yang cukup. Dan lagi, bukankah kau sudah harus berdiam diri di dalam kamar? Hmm? Bukankah kau tidak diperkenankan untuk meninggalkan kamar? Lima hari lagi perayaan itu akan dimulai, anak. Hmm. Saya tidak sanggup untuk berdiam diri di dalam kamar, hanya ditemani oleh dayang-dayang dan melihat burung, pepohonan, hanya dari jendela. Ah, aturan itu keterlaluan sekali, Ayahanda. Ah, itu adalah adat dari leluhur kita yang harus kita patuhi. Iya, tapi tidak perlu selama lima hari, Ayahanda. Saya akan berdiam diri di dalam kamar pada hari terakhir sebelum perayaan itu dimulai. Oh ya, Ayahanda. Di mana Ibunda Prameswari? Saya tidak melihatnya. Uh, Ibunda kesehatannya saat ini sedang terganggu. Dia sedang beristirahat. Uh, kau juga pergilah beristirahat sana. Ajaklah uh, keempat saudaramu ke belakang. Uh, baiklah ayahanda. M uh, mari kakang. Iya, hamba, hamba permisi, permisi tuanku. Iya, pergilah kau beristirahat. Kakak Ulan, hmm. kau beristirahatlah. Besok pagi-pagi aku akan menemuimu. Kita akan berbicara banyak Daman Sari. Uh, ah, iya, adik Kayuwangi. Aku pun banyak mempunyai cerita yang menarik untukmu tentang petualanganku. Ah, oh ya? Ah, baiklah Kak Wulan, sampai besok pagi. Mari Kakang Awu. Uh, marilah Kakang, kita beristirahat. menyiapkan kamar untuk kakangnya, Anting Wulan kemudian menemui ibundanya yang memang sudah menunggu-nunggu dengan rasa tak sabar sejak ia mendapat berita tentang kedatangan putrinya. saja yang telah terjadi dengan Bunda? Apa yang sudah kau lakukan di Karang Sedana? Apakah kau sudah berjumpa dengan ayahmu? Ke... Ah, kenapa kau diam saja, Anting Bulan? Apa kau sudah bertemu dengannya? Apa apa yang sudah kau lakukan, Nak? Uh, iya. Uh, saya sudah bertemu dengannya. Saya sudah bertemu dengan laki-laki berhati binatang itu, Pak. Lalu, lalu apa yang sudah kau lakukan? Kau bertempur? Kau melukai ayahmu sendiri? Sudahlah, Bu. Saya sudah teramat lelah setelah melakukan perjalanan yang panjang. Biarkanlah saya beristirahat. Uh, saya saya tidak ingin membicarakan tentang diri laki-laki kejam oh, itu. Oh, tidak. Tidak, Wulan. Kau harus menceritakan dulu tentang pertemuanmu dengan ayahmu. Ceritakanlah apa yang sudah kau lakukan terhadapnya. Uh, uh, saya kira tidak ada yang perlu diceritakan. Tapi satu hal yang ibu perlu ketahui. Saya tidak menceritakan siapa diri saya. Dan juga saya tidak melukai laki-laki itu seujung rambut pun. Oh, bagus. Bagus. Kau memang anak yang baik, Bulan. Ah, ayahmu memang seorang laki-laki yang kejam tindakannya terlalu berlebihan. Tapi semuanya itu tidak boleh membuat kau jadi bersikap memusuhinya. Tidak, tidak. Jangan anting bulan. Iya, saya akan mencobanya. Dan mudah-mudahan saya dapat. Ah, sudahlah Bu. Saya ingin sekali beristirahat. Atau setidak-tidaknya kita duduk berbincang dan membicarakan hal-hal lain. Oh, ya. Ibumu memang keterlaluan, Wulan. Kau beristirahatlah, nak. Masih banyak waktu untuk kita berbincang-bincang. Naiklah ke pembaringanmu. Tapi sebelumnya, bersihkanlah tubuhmu dengan air hangat. Iya, Bu. Saya ke belakang sebentar. Anting Wulan segera beranjak ke belakang untuk membasuh mukanya dan juga tubuhnya. Sementara itu, ibundanya memperhatikannya dengan pandangan yang aneh dan penuh dengan rasa bersalah. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang kelak terjadi di Istana Galuh? Bagaimanakah dengan pesta perkawinan yang akan dirayakan oleh Prabu Sana? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-10 Geger Bumi Galuh yang dipersembahkan oleh Bombat dan Kalpanax bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.